Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, maaf saya mau bertanya tapi di luar tema. Karena udah mendekati bulan puasa dan nanti ada zakat fitrah. Uh, ada saudara kami yang fakir bingung dengan zakat karena ketika dia tidak punya untuk bayar zakat fitrah dia harus meminjam uh, jadi dia tidak punya untuk zakat tapi ketika pembagian zakat dia hanya mendap misalnya dia tuh punya tanggungan zakat satu keluarga tuh lima tapi dapat zakat malah cuma dapat paling dua bagian. Jadi. Terus di kampung kami kadang pembagian zakat fitrah itu untuk ke uh, para imam, untuk uh, apa yang sedang mondok. Bagaimana itu hukumnya? Jadi saya mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat jika Anda tidak punya duit di hari itu atau tidak punya beras di hari itu, tidak ada yang Anda makan di hari raya, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak usah pusing. Karena zakat itu adalah bagi orang yang punya kelebihan dari yang dimakan. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat harta. Zakat fitrah itu akan disebut sebagai orang yang wajib zakat asalkan dia itu mempunyai yang dimakan hari itu dan lebih. Lebihnya itu yang dikeluarkan atau uang sama punya uang sama uang bisa jadi duh bisa jadi beras jadi kalau ada orang nggak punya apa-apa nggak usah pusing nggak usah wajib zakat nggak mengeluarkan zakat aduh saya tidak punya apa-apa saya tidak keluar zakat tidak usah pusing dan tidak dosa karena tidak pu punya pun masalah jika ada orang mendapatkan jatah sedikit kemudian kok diberikan kepada imam atau anak-anak sekolah pondok apa santri dan sebagainya Santri bukan orang yang berhak nerima zakat dan ustadz juga bukan orang yang berhak nerima zakat kecuali ustadznya fakir. Kalau ustadznya fakir dia lebih berhak. Beri ustadz yang fakir itu, jangan sampai dibiarkan terlantar. Tak. Ustadz yang fakir berhak mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena keustatannya. Dan kami sampaikan berulang-ulang, kita perlu ilmu insyaf saja. Wahai orang yang membayar zakat, salurkan zakatmu kepada yang berhak jangan salah anda menyalurkan zakat ada tiga menjahat dalam zakat yang pertama adalah orang yang kaya orang yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat adalah penjahat dalam zakat haram baginya yang kedua adalah orang yang tidak punya ilmu membagi zakat membagi zakat tapi salah menyalurkannya juga dolim dia yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi menjadi pura-pura orang yang berhak menerima zakat juga penjahat dalam zakat Hendaknya kita semua ini hati-hati. Semoga Allah menjadikan kita orang yang membayar zakat, bukan yang terima zakat. Amin. Kok setengah-setengah? Semoga kita menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang terima zakat. Amin. Alhamdulillah kebiasaan senang terima zakat. Kami selalu ingatkan kepada siapapun, jangan senang dengan duit zakat. Fil zakat itu adalah min awsahi amwalin nasi kotoran hartanya manusia kecuali bagi orang fakir yang sesungguhnya harta bersih. Kalau anda orang yang cukup mengambil harta zakat haram. Dan tolong zakat hendaknya diberikan kepada yang berhak prioritasnya adalah inna kotul fukora wal masakir utamakan mereka dulu. Dan jangan diperluas urusan visabilillah selalu kami sampaikan. Sampai kami waktu itu didudukkan ketemu dengan MUI dan Badan ambil Zakat. MUI Kabupaten Cirebon untuk mendiskusikan masalah zakat ini. Kami sampaikan zakat bukan untuk bangun masjid, zakat bukan untuk bangun pondok, zakat bukan untuk berikan ustadz yang sudah banyak duit. Zakat diberikan untuk ustadz yang fakir. Masjid ini yang bangun adalah orang muslim bukan orang kafir ya kan? Yang bangun zakat orang kafir atau orang muslim? Muslim. Orang kaya atau orang melarat? Kaya. Maka duitnya orang melarat jangan dikasihkan untuk bangun masjid. Salurkan kepada yang berhak sana. Jadi insya Allah bulan depan Ibu hadir di sini majelis kita bahas fikih praktis, puasa praktis. Harus benar puasanya, harus sadar Ramadan. Sebentar lagi Ramadan bikin puasa praktis hadirnya agak awal seperti ini bagus tepat awal waktu. Nah, zakat jangan diberikan untuk pembangunan. Yang bangun masjid adalah dana-dananya orang kaya. Orang fakir Masya Allah. Kami menulis satu buku Kasful kumah Fisorfit Zakat Fil Masalih Al-Amah memberikan zakat kepada masalah amah hati-hati bukan untuk membangun rumah sakit sekalipun kecuali memang kita siapkan untuk orang fakir yang masuk rumah sakit orang kaya juga kan kacau nanti berikan kepada orang fakir dan jangan diambil hartanya orang fakir itu jangan untuk bangun masjid kasihan mereka mereka butuh makan untuk nyekolahkan anak kadang mereka masuk rumah sakit nggak bisa bayar masuk rumah sakit tidak bisa bayar ada sebagian yang masih Bagaimana kita tega untuk bangun masjid? Masjid alhamdulillah megah semuanya. Pondok pesantren akan dibangun dengan harta bersih. Kami pun sampaikan, jangan nyumbang pondok dengan harta zakat. Zakat bukan untuk bangun pondok. Kalau Anda masih belum tersentuh hati, Anda pergi ke rumah sakit umum, Anda duduk di sana dalam waktu yang singkat saja. Berapa kali Anda melihat orang yang wajahnya sendu karena dia tidak bisa punya tidak punya uang untuk menebus obatnya? Bahkan ada orang keluar dari rumah sakit nggak bisa membayar. Bahkan ada seorang anak muda datang kepada kami menangis dan menyesal. Kenapa ibunya meninggal? Lalu Kenapa kau menyesal? Sudah diampun. Bukan itu. Kalau masalah ajal itu adalah di tangan Allah, Bu ya. Cuman saya menyesal waktu ibu saya sakit, saya tidak bisa membawa ke rumah sakit karena saya tidak punya uang. Hmm. Sudah begitu, akankah duitnya kita gunakan untuk membangun pondok pesantren? Dari mana itu fatwa? Katanya dari fatwa Kofal Asyazi. Tidak, Kofal tidak berkata itu. Itu kan kata Imam Razi wa naqala ba'dul fuqaha sebagian fuqaha menukil dari namanya kofal. Ba'dul fuqahanya sudah tidak jelas kofalnya. Ada dua kofal, kofal syasi, ada kofal kobir, kofal segir. Kofal yang mana? Mungkin di antara yang hadir ada yang tidak nyaman dengan ini akan tapi ini bahasa cinta kami. Sudahlah wahai para para asatid. Gunakan hartanya orang fakir untuk orang fakir. Jangan Anda gunakan untuk masjid dan pondok. Yang bangun pondok Anda insya Allah akan dikirim oleh Allah orang kaya membangun. Tidak usah dari harta zakat. Saya itu sudah keras begini, ngomong begini masih ada orang salah. Assalamualaikum Buya, ini zakat untuk Buya. Lah, ini tidak pernah ngaji dengan Buya ini. Zakat untuk Buya. Untuk pondok. Eh, ini tambah ada ngaji lagi. Pondok jangan dibangun dari duit zakat. Dari duit yang bersih, bukan dari duit zakat. Zakat fakir miskin. Sana. Saya begitu saja masih sering salah. Apalagi kalau saya diem. Itu di pondok Al-Baja itu banyak Orang tiba-tiba datang mengasih duit zakat, tidak. Kalau duit zakat tidak digunakan untuk bangun pondok. Duit zakat saya salurkan kepada orang sakit. Kalau Anda berkata nggak ada yang butuh, bilang saya kita banyak orang yang butuh hari ini. Saat ini pun beberapa orang masuk rumah sakit yang harus diselesaikan urusannya. Kadang ada dapat santunan, anggap saja dapat bantuan dari negara misalnya. Yang dibantu kan yang sakit saja. Yang jaga kan tinggalkan pekerjaan, ya kak. Tidak dapat gaji kan di situ. Ayo, Sudahlah jangan dolim kepada orang fakir, sudahlah. Jangan dolim kepada orang fakir. Jangan digunakan hartanya orang fakir untuk untuk untuk bangun pondok sekalipun. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Adapun santri yang fakir boleh nerima. Santri yang fakir boleh nerima, tapi santri kaya nggak boleh nerima zakat. Kata si fisabilillah jangan diperlebar orang naik haji fisabilillah. Nanti saya minta zakat untuk naik haji nanti. Dalam hadis sahih Imam Ahmad beriwayatkan, Orang naik haji itu fisabilillah. Orang naik haji fisabilillah. Ya sudah ngambil duit zakat untuk naik haji kacau nanti. Pak hajinya dari duit zakat nanti. Berantakan semuanya. Jangan diperlebar itu semuanya. Mohon maaf jika tidak nyaman untuk sebagian hamba Allah. Semoga Allah menjadikan Anda yang tidak nyaman menjadi orang yang cukup dengan harta yang bersih bukan dari zakat. Kami inginkan itu semuanya. Cukup karena waktu.